Nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah, kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Allah berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalim kafar." Allah Taala berfirman dalam surah Ibrahim dan Allah telah memberikan kepada kamu apa saja yang kamu minta. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu akan tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia ini sangat zalim dan manusia sangat kufur kepada Allah. Allah menyebutkan manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Dia zalim kepada Allah, dia zalim kepada makhluk, dan dia zalim kepada dirinya sendiri. Manusia ini sangat zalim kepada Allah dengan tidak memenuhi hak Allah dalam mentauhidkannya. <clears throat> Dia zalim kepada Allah dengan berbuat syirik kepada Allah. Dia zalim kepada Allah dengan tidak menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia zalim kepada makhluk dengan mengambil hak-hak mereka. Zalimi mereka memfitnah mereka, menuduh mereka, mengambil harta mereka, memukul, membunuh, merobek kehormatannya atau yang lain. Itu zalim kepada manusia. Kemudian zalim kepada dirinya dengan banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Jadi manusia zalim. Kemudian Allah menyebutkan manusia sangat kufur, tidak bersyukur kepada Allah, karena nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan nggak akan dapat kita hitung. Dari nikmat mata saja kita beribadah. Dari nikmat mata saja kita beribadah umpamanya 100 tahun. Nikmat mata itu belum bisa kita bayar dengan ibadah kita selama 100 tahun. Itu baru nikmat itu. Belum nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat lisan, nikmat akal, nikmat hati, nikmat tangan, nikmat semuanya. Gak bisa kita hitung nikmat Allah itu sangat banyak. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling banyak bersyukur kepada Allah yaitu para rasul, para nabi dan juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak bersyukur. Syukur dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang pokok dari syukur itu apa? Yaitu mentauhidkan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah dalam kitabnya Ada wa Dawa Raksu Asyukri Tauhidullah Pokoknya syukur, pangkalnya syukur kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Tapi di kita pengertian syukur itu makan. Ya. Pengertian kita syukur itu makan. Semua makan. Sebentar dapat rezeki makan. Ya, kelahiran makan sampai kematian makan. Nah, Orang meninggal dunia musibah makan-makan. Ini bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan. Orang kematian, meninggal dunia, kena musibah, ini disuruh makan-makan oleh kiainya, oleh ustadznya. Tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari. Yang untung siapa? Yang untung Kiai? Ini bukan dari Islam. Nabi itu tidak pernah mengadakan yang seperti ini. Syukur dengan ibadah kepada Allah Taala. Syukur dengan mentauhidkan Allah Syukur dengan menjauhkan segala macam perbuatan dosa dan maksiat. Syukur dengan kita menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu syukur. Itu syukur dalam Islam. Jadi syukur, jadi syukur bukan Syukur yaitu dengan ibadah kepada Allah. Kita lihat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat malam, sholat tahajud sampai kakinya tongkat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh istrinya, Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang lalu dan yang akan datang? Kenapa kau beribadah sampai kaki bengkak? Apa yang jawab Rasulullah SAW? Afala aku mu'abdan tidak kapan pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Artinya syukur dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dalam melaksanakan yang wajib-wajib dan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Salat lima waktu yang wajib, kemudian yang sunnah-sunnah. Salat sunnah diantaranya yang paling utama yaitu salat tahajud. Sebab abdul salat dan faridati salatul lail. Seutama-utama salat yang wajib yang lima waktu salat malam nantinya nggak pernah terus semua sampai kakinya bengkak. Itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Kemudian punya rezeki. Syukur dengan apa? Dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, dengan mengeluarkan zakat kepada kaum muslimin. Orang tua nggak berhak untuk mendapatkan zakat dari kita karena dia wajib mendapatkan nafkah dari kita. Nah, boleh kita melakukan zakat kepada orang tua. Kemudian kita melaksanakan ibadah haji melaksanakan ibadah umrah ini syukur kepada Allah dengan harta yang Allah berikan kemudian membantu orang-orang fakir dan miskin membantu sanak kerabat yang susah ini termasuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak tinggal sholat yang wajib berjamaah lima waktu dan yang lainnya ini termasuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita bahas tentang syukur panjang cuma saya ingatkan sebagaimana panitia minta kepada saya yaitu tentang tauhid Rasul syukri kata Ibnu dan dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa itu tauhid dan tauhid ini merupakan jalan kebahagiaan. Tauhid merupakan jalan keselamatan. Tauhid merupakan jalan kemakmuran. Tauhid merupakan jalan keberkahan dan tauhid merupakan jalan yang membawa manusia ke surga. Tauhid. Dan ini yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalam mereka semua yang memulai dakwah dengan tauhid. Tidak ada seorang nabi pun memulai dakwahnya dengan politik. Tidak ada. Lagi sekarang musim politik ya. Semua dikaitkan agama dengan politik. Bukan berarti Islam tidak memperhatikan soal politik. Tidak. Islam betul-betul memperhatikan soal politik. Tapi politik yang bagaimana? Politik yang syar'i, bukan politik yang tipu menipu. Bukan politik yang saling bohong membohongi umat. Bukan politik yang saling menjatuhkan, bukan tapi politik syar'i yang sesuai dengan syariat itu yang diajarkan oleh Islam. Tapi jangan dibawa nama Islam untuk kebohongan, untuk meraih jabatannya dibawa nama Islam, untuk kelompoknya dibawa nama Islam. Ya. Islam yang mulia, al Islam ya'nu wa yu'la. Itu hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni saya kata Syekh al bani dalam Sahih Jami' Sahih. Al Islam ya'ni wa la yu'la. Enggak ada tambahan amin. Ya'ni wa la Islam itu tinggi dan enggak bisa ditinggikan oleh yang lainnya. Tinggi Islam. Jangan dipakai Islam sebagai barang dagangan ya. Islam ini mulia. Islam ini aziz, mulia. Islam punya izzah, Allah Rasulnya dan kaum punya izzah. Walillahil izzatu walirasulihi walil ini. Zaid punya Islam, punya Allah, Rasulnya Allah. Jangan dijual agama ini untuk politik jangan. Ikhwan kecil, azab Allah. Dakwah para Nabi dimulai dengan dakwah, bukan dengan politik, bukan juga dengan masalah fikih, bukan juga masalah ekonomi, bukan. Problem umat yang ada sekian banyak dan kompleks ini diselesaikan pertama kali dengan tauhid kepada Allah. Itu dulu. Bagaimana hati manusia mengenal Allah SWT Bagaimana hati manusia ini bersih dengan mentauhidkan Allah menjauhkan syirik. Itu dulu. Sebab kalau hati ini baik, seluruh tubuh manusia akan baik. Tapi ketika hati jelek, seluruh tubuh akan jelek. Bagaimana hadits yang sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Nuhman bin Bashir radhiyallahu anhu yang bersabda, Allah. إن في الجسد مضغة إذا صاحت صاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهو القلب هذا ما diketahuilah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging apabila daging ini baik baiklah seluruh tubuhnya apabila daging ini jelek jeleklah seluruh tubuhnya ketahuilah segumpal daging itu adalah hati dibersihkan makanya para nabi dan para rasul alaihi wassalam mereka semua mendakwakan dakwah tauhid, membersihkan hati manusia. Makanya kita harus berusaha bagaimana membersihkan hati. Tazkiyatul nufus. Ketika kita bicara soal tazkiyatul nufus, yang pertama hati Bagaimana mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lain. Itu dulu. Ini yang dijalankan oleh para nabi dan para rasul. Sebab kita hidup ini, tujuan hidup kita apa? Dunia akhirat. Dan tujuan kita Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk ibadah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat di ayat 56 sampai 58 Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun inna Allah razzaqul dzul quwwatil matin dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku dan aku tidak minta rezeki dari mereka. Dan aku tidak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha terus menerus memberikan rezeki. Razak terus menerus memberikan rezeki. Zulkurat dan Matin yang maha kuat dan maha kokoh. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia agar manusia semuanya beribadah kepada Allah. Yang dikatakan liya'budun maksudnya liwahiduni agar mereka semuanya mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa taala. Allah menciptakan jin dan manusia agar manusia seluruhnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diciptakannya jin dan manusia mentauhidkan Allah. Makanya pokok dakwah kita bagaimana umat ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan untuk mendakwahkan tauhid ini panjang. Membutuhkan waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Antum lihat dan antum baca tentang Nabi Nuh alaihi salatu Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Nuh mendakwakan Islam ini selama 950 tahun. Al-Fusana illa khamsina ana. Seribu tahun kurang lima puluh. 950 tahun. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Siang dan malam. Untuk apa? Mendakwakan dakwah tauhid agar manusia semua beribadah kepada Allah, agar manusia semuanya melaksanakan ibadah ini hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Dan ini inti dari ayat Al-Qur'an, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Ini harus kita ajak siang malam. Kita pun demikian juga. Ada yang sudah ngaji, sudah bertahun-tahun ngaji, tetap harus memperbaiki tauhid kita kepada Allah Taala. Jangan merasa bahwa wakil saya sudah ngaji, nggak perlu lagi mengulang kita tahu terus ulang, ulangi terus berkali-kali. Selesai kita tahu ulang lagi kita tahu. Atau Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau selesai mengajarkan kita Fatul Majid Syarah kita tahu selesai dan yang hadir Masya Allah para doa, para dai, para dokter dan lainnya selesai diulangi lagi. Sehingga kenapa diulangi lagi? kita ini barokah dan banyak manfaatnya. Banyak hal yang belum banyak kita ketahui. Dengan kita mengulang-ulang kita bertauhid, tambah iman kita kepada Allah. Tambah takut kita kepada Allah, tambah harap kita kepada Allah, tambah tawakal kita kepada Allah, tambah kita menjauhkan diri dari sifat ria, ingin dipuji dan disanjung oleh manusia, menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan dunia. dengan kita mengkaji kita tauhid. Dan banyak orang tidak mengurangi yang seperti itu. Dianggap sudah cukup. Belum, belum cukup. Dengan kita menggali kita tauhid akan tambah rasa takut kita kepada Allah. Makanya tadi pagi saya jelaskan di Masjid Baitul Ma'mur bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan laisa al-ilmu bi kathratir riwayah innamal ilmu al-khasyyah Sesungguhnya ilmu itu bukan banyaknya riwayat, tapi ilmu itu bagaimana takut kita kepada Allah SWT. Ini buah dari tauhid kita kepada Allah. Kalau kita menuntut ilmu, tambah takut kita kepada Allah, tambah takut kita kepada Allah. Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal, jadi ketika menjelaskan tentang ilmu ini, dia mengatakan al ilmu Allah. Ilmu itu takut kepada Allah. Imam Ibn Rajab juga menjelaskan demikian di dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf al Khalaf keutamaan ilmu salaf al sekolah di bawah bahwa orang untuk ilmu ini dia mesti mengagungkan Allah Taala dan mentauhidkannya mengagungkan nama-nama sifat Allah yang kedua dia mengagungkan Allah dengan apa dengan melaksanakan ketaatan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat ini harus ada dalam hati setiap mukmin ini tauhid kepada Allah Taala Namanya memperhatikan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam memulai dakwah dengan tauhid. Semua nabi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 36 Allah berfirman wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut minhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi wanzuru kayfa kana 'aqibatu al-mukadzibin dan sungguh pernikahan itu pada setiap umat seorang Rasul. Setiap Rasul dakwanya mendakwakan tauhidkan Allah. Setiap Rasul, semua Rasul mendapatkan anak Allah akan beribadahnya kepada Allah saja. Wujud takut dan jauhkan tahu semua yang disembah selain Allah. Di antara mereka ada petunjuk, di antara mereka ada orang-orang yang tetap dalam kesesatan, maka berjalanlah kalian yang kamu lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ikhwanuddin Azamullah Semua Rasul Semua Nabi Alaihi Musulat Wasallam Mula jamaah yang mentawakil Dan Nabi SAW Mula jamaah yang mentawakil Nabi terus memanjat umat untuk mentawakil Allah Tidak pernah berhenti Dan anda akan rasakan kalau anda sudah Mengkaji tawakil ini Dan timbul Ketergantungan hati kita hanya kepada Allah Kedekatan kita hanya kepada Allah Takut tidak kepada Allah, marah kepada Allah. Ini masih kita, tenang hati kita. Makanya itu terus yang Nabi dakwakan. Nabi SAW ketika Nabi memulai dakwah sampai Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan hatinya. Dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah menjauhkan syirik. Allah berfirman di awal-awal surah yang turun di Mekah. Ya setelah ikhraq Allah teruskan surah Al-Mudaththir ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir Allah berfirman ya ayyuhal mudaththir wahai orang muslim qum fa'anzir bangun banti ancam manusia semuanya ini wa rabbaka fakabbir dan Rabb kamu kamu agungkan Mengagungkan Allah apa? Azim bukit tauhid. Agungkan Allah dengan tauhid. dan rabbaka bin ay azim bukit tauhid. Agungkan Allah, besarkan Allah dengan apa? Dengan yang Allah mengatakan. Wasiat apa tahir dan bajumu kau bersihkan. Para mufassirin menjelaskan tentang ayat ini yang dimaksud wasiat apa tahir Bajumu kau bersihkan. Padahal pada waktu itu belum ada kewajiban sholat yang lima waktu belum ada. Sholat yang lima waktu diwajibkan tahun ke-10 dari kenabian. Tahun ke-10 dari kenabian yang Nabi diangkat oleh Allah, di Mi'raj yang langit baru diwajibkan sholat yang lima waktu. Tapi di awal-awal dakwah belum ada kewajiban sholat waktu, tapi tetap Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW, wasiat kata fatahir, bajimu kamu bersihkan, Para yang menjelaskan yang dimaksud dengan baju di sini yang pertama artinya yaitu hatimu kamu bersihkan. Wa nafsaka fatahir. Hatimu kamu bersihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bersihkan dari mana? Dari kalimat yang kesyirikan dan segala macam. Yang kedua, wa amalaka fatahir. Amalmu kamu bersihkan. Dari ria dari segala macam. Kemudian yang ketiga, bajumu kamu bersihkan, maksudnya yaitu akhlakmu kamu bersihkan. Dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang mulia. Dan yang keempat, yang dimaksud wasiyabaka fatahir ay wasiyabaka fakasir. Ini bahasa dari Imam Taus. Baju kamu bersihkan, maksudnya baju kamu potong. Laki-laki nggak boleh lebih dari mata kaki. Kainnya, celananya laki-laki nggak boleh lebih dari mata kaki. Jangan kotor. Kalau perempuan harus lebih dari mata kaki. Harus kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki maka dia nggak boleh tak bajunya, celananya, sarungnya, gamisnya lebih mata kaki nggak boleh harus lebih. Wasiyabaka fakosir, empat tafsir disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya dan juga oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan juga yang lainnya tentang tafsir ayat ini. Yang bawa di sini yang pertama yaitu hati bersihkan dulu. Hati kita bersihkan dari berbagai macam kesyirikan, ria dan yang lainnya. Itu harus bersihkan. Maka dakwah Nabi itu membersihkan hati kita pun begitu juga, bersihkan hati kita dulu. Anda melihat Ya ayat-ayat ada beberapa ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad SAW bahwa di antara tugas Nabi Muhammad yaitu membersihkan hati manusia. Ada di surah Al-Baqarah ada dua ayat, kemudian di surah Al-Imran, kemudian di surah Al-Jumu'ah. Allah berfirman, saya ambil di surah Al-Imran. Allah berfirman, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في الضلال المبين Allah berfirman sungguh الله telah memberi nikmat yang besar kepada siapa? Kepada manusia. Kepada orang-orang beriman. Dengan apa? ada ba'atha Rasul dan min anfusihim tatkala Allah mengutus seorang rasul di antara mereka. Siapa? Rasul itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayat membacakan ayat-ayat Allah. Wa ini dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhum kitab wal hikmah dan mengajarkan Al-Qur'an dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Wa in kana min qablu fi dhalalin mubin dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Anda lihat di sini bahwa tugas Nabi Muhammad SAW disebut Allah tiga. Yang pertama membersihkan hati manusia. Yang kedua mengajarkan Quran, yang ketiga mengajarkan Sunnah. Membersihkan tazkiyah terputus. Yang pertama kali Nabi membersihkan manusia dari syirik kepada tauhid dijelaskan oleh para mufassir di antaranya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al sadi dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Baqarah tentang ayat ini dan juga surah Al-Imran bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk membersihkan hati manusia dari perbuatan syirik kepada tauhid. Maka kita harus membersihkan diri kita dari perbuatan syirik besar maupun syirik kecil. Yang Nabi khawatirkan kepada umatnya apa? Fakir, miskin, atau apa? Yang Nabi khawatirkan apa kepada umatnya? Syirik. Sampai Nabi bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan khairun sebaik-baik manusia. Kata Nabi Muhammad, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asghar." Sesungguhnya yang paling aku takut sekalian yaitu syirik yang kecil. Mereka tanya apa ya Rasulullah? Ahliya itu dia. ada nah, sini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi syirik yang ditakut oleh Nabi Muhammad SAW selain syirik yang besar juga syirik yang kecil. Kita harus bersihkan diri kita. Dan Nabi juga yang perlu kita ingat juga Nabi itu nggak takut umatnya itu fakir nggak takut. Bukan kita berarti bahwa oh, kita ya jadi orang fakir aja beda. Bahwa Nabi nggak takut umatnya fakir. Yang Nabi khawatir justru umat ini kaya. Dia sibuk dengan dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ini yang Nabi khawatir. Sampai ketika Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu yang dijamin dengan surga datang dari Bahrain membawa harta yang banyak sahabat kumpul di waktu subuh dan ini para sahabat berkumpul di waktu sholat subuh mendengar Ubaidah datang membawa harta yang banyak kata Nabi abshiru wa aminu ma yasurrukum ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Nabi bersabda bergembira kalian dan bercita-citalah kepada apa yang membiarkan kalian demi Allah aku tidak takut kalian ini fakir Demi Allah, aku tak takut. Kalian fakir. Tapi yang aku takut sekalian dibuka pintu dunia sekalian. Kalian kejar-kejar masalah dunia. Kemudian dunia ini membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan dari Israel. Orang-orang sebelum kalian. Dibuka pintu usaha bagus berhasil, bukan lagi berhasil berhasil. Agar sih pulang Lupa dengan ilmu, lupa dengan amal, lupa dengan tauhid, lupa dengan dakwah, lupa sibuk dengan dunia. Ini yang akan binasakan manusia. Bukan berarti Nabi membiarkan umatnya fakir tidak. Nabi juga berlindung kepada Allah dari kefakiran. Allah inni Allah minal kufri wal fakir. Nabi berlindung. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ke kekafiran dan ke kefakiran, kekufuran dan kefakiran. Nabi berlindung kepada Allah. Tapi umumnya orang Ketika fakir dia akan mendekat kepada Allah. Tapi ketika kaya dia lupa kepada Allah SWT. Lihat orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi Yang terbanyak orang fakir atau orang kaya? Orang kaya. Kejahatan yang ada disebabkan orang-orang kaya. Kezaliman yang ada mereka. Kesyirikan yang ada dengan sebab mereka. Kata bid'ah Nggak akan mungkin bidah ini berkembang kalau nggak ada yang kasih kasih apa? Tulus yang bantu. Berkembangnya bidah, berkembangnya kesyirikan, adanya orang-orang yang kaya membantu Tapi ini cobaan yang ujian untuk kita. Tapi dakwah orangnya berhenti untuk mendakwah dakwah tauhid dan kita jangan tertipu dengan dunia. Dunia nggak ada harga, nggak ada arti apa-apa. Dunia lebih jelek daripada bangkai kambing yang kita cari dunia. Mencari nafkah wajib, ya untuk membantu kehidupan kita. Sebab kita nggak boleh mengharap sesuatu dari manusia. Nggak boleh minta-minta dari manusia. Nggak boleh hukumnya haram dalam Islam. Ini tauhid. Ini termasuk bagian daripada tauhid. Nggak boleh minta-minta dari manusia. Nggak boleh. Ini banyak orang suka minta-minta kepada manusia. Nggak boleh. Nabi mengajar kepada itu Abbas tentang tauhid. Ida sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kau minta-minta kepada Allah, kau bilang kau minta tolong minta tolong kepada Allah tidak kepada yang lain itu yang diajarkan kepada sahabat Muhammad dan sahabat yang lain mereka para sahabat itu mulia orang-orangnya betul-betul aziz mulia dia nggak minta-minta kepada yang lain mulia tapi ini merusak tauhid merusak tauhid tapi kalau kita lihat sekarang ini rentan minta-minta kepada manusia nggak boleh bisa jadi ikhwan azab Allah, Kita kembali. Kata Nabi gak takut umatnya ini fakir, tapi Nabi takut umat ini berlomba-lomba dengan kekayaan. Yang menyebabkan Nabi dengan kekayaan itu mereka rakus kepada dunia, menjualnya orang lain dan juga fakir. Banyak orang yang kaya, fakir, pelit, kikir, kedekut. Dia keluar hati sama sekali. Hatta buat jawab dari buat maksiat keluar dia. Ketika dia dulu ikut dalam bid'ah, dia keluarkan harta yang buat bid'ah. Begitu dia kembali kepada sunnah nggak keluar begitu. Dikasih hidayah semua Allah mengikuti sunnah nggak keluar begitu. Dulu dia bid'ah makan-makan tiap minggu keluar begitu dia. Tapi begitu di sunnah nggak keluar nah, Hidayah mahal itu. Makanya bersyukur kepada Allah dengan hidayah sunnah keluarkan harta ini dan semua akan diganti Allah pasti akan diganti selama dikeluarkan untuk kebaikan harta yang kita keluarkan tidak akan berkurang kalau kita beriman kepada Allah mentauhidkan Allah yakin kita pasti diganti oleh Allah kata Nabi SAW ma maka sadaqatul min nabi Gak akan berkurang harta dan semua sedekah. Semakin banyak kita keluarkan, semakin banyak Allah akan ganti. Dan Allah juga berfirman dalam surah Sabah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur rasikin. Apa saja kamu infakkan pasti akan dijaga oleh Allah. Pasti akan dijaga oleh Allah. Dan Allah sebaiknya yang rezeki. Yakin tidak? Tauhid kita di mana? Tauhid kita di mana? Kenapa yakin? Ditahan harta itu. Kenapa nggak yakin kepada Allah Subhanahu Yakin Allah pasti akan ganti yakin. Al yakin kepada Ibnu Mas'ud al iman kullu yakin itu iman sepenuhnya kepada Allah Yakin. Kalau itu Islam seperti ini, masya Allah. Makanya harus dibina tauhidnya dulu, tauhidnya ini dulu. Jadi kalau kita lihat ngaji ngaji sunnah, ya, masya Allah pakai jenggotnya, masya Allah dan yang lainnya. Tapi yang lainnya dalam masalah keyakinan itu minta masih kepada orang. Harta ada juga nggak keluar. Ini bagaimana keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu kalau orang yang beriman kepada Allah, dia harus yakin kepada Allah Taala, Allah pasti akan menjadi. Dan kita berjalan di jalan Allah ini pasti Allah akan mudahkan. Kalau tantangan dalam dakwah pasti, pasti. Ketika kita mendapatkan dakwah tauhid pasti kita pada manusia, pasti. Bukan kira-kira lagi pasti. Sebagaimana kata Waraqah bin Nawfal radhiyallahu anhu arda yang dijamin dengan surga. Nabi Rasul ketika pertama kali mendapatkan wahyu. Pertama kali mendapatkan wahyu. Nabi belum pernah. Nabi itu etizal. Perhatikan, Nabi etizal ini karena melihat kota Mekah itu luar biasa rusaknya. Anda tahu, orang-orang jahiliyah ketika tahu perempuan itu ya Gak sanggup lagi, lagi terlanjur. Makan bangkai, zina, khomar, menyembah berhala dan yang lainnya Nabi nggak sanggup melihat kemungkaran yang luar dan kemungkaran luar biasa dan kezaliman akhirnya Nabi Iqtizah uzlah Nabi ke Gua Hira uzlah Jabal sering disebut Jabal mu Gua Hira karena turunnya wahyu wahyu yang cahaya dikatakan Jabal mu di Mekah Nabi Iqtizah kemudian setelah itu turun wahyu dan ingat ya, Nabi Itizal ini untuk menghindari kemaksiatan dan setelah mendapatkan wahyu, Nabi gak lagi Itizal. Jangan dipakai oleh orang, kita ini harus bertapa bertapa bukan dari Islam. Kita harus memastikan diri, bukan dari Islam. Dan kerusakan yang uzlah itu banyak juga. Tapi yang dianjurkan oleh Rasulullah kita bergaul dengan manusia. Bergaul dengan manusia, bukan menyendiri, bergaul dengan manusia dan kita sabar dari gangguan mereka fadilahnya sangat besar dan itu hadis Nabi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan kitabnya Al Mufrad Imam Ahmad dan yang lainnya mereka bergaul dengan manusia itu lebih baik daripada orang yang menyendiri kemudian nanti kita mendapat wahyu Nabi turun dan lihat ketika Nabi turun sampaikan kepada istrinya yang setia Khadijah bintu Khuwaid radhiyallahu anha anul jannah diselimati dia enggak mengatakan kau Justru dia tidak. Ketika Nabi mengeluh, kata Khadijah, Allah tidak akan menghinakan kamu. Karena kamu banyak berbuat kebaikan kepada manusia, menolong orang-orang yang susah, menghormati tamu dengan lainnya, disebut kebaikan yang tidak mungkin Allah akan menghinakan kamu. Kemudian dibangunlah Warokah yang merupakan sepupu dari Khadijah binti Khuwailid. di sebagai pendeta dari Nasrani. Bagaimana? Yang diceritakan oleh oleh Nabi. Nabi ceritakan. Ketika Warokah ingin namus, ini wahyu yang pernah didapati oleh para nabi sebelumnya termasuk Nabi Isa. Dan ingat kita rokok ini penting di sini, ini syahid di sini. Ingat apa yang engkau bawa ini ini benar yang bawa oleh Nabi dan engkau pasti dimusuhi oleh manusia pasti dimusuhi oleh manusia jadi dia apa kita anda lihat pertama kali kita baca wahyu di Sahih Bukhari kalau anda baca Sahih Bukhari di hadis yang ketiga di Sahih Bukhari kita baca wahyu kita permohonan wahyu di hadis yang ketiga di Sahih Bukhari. Jadi nggak ada kata Waraka seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa wahyu ini pasti uji. Maja aradul mitra maji ini illa uji. Tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa pasti akan dimusuhi. Dalam riwayat yang disebutkan illa uji ada dua riwayatnya. Yang pertama mengatakan uji dimusuhi, yang kedua uji pasti disiksa, pasti disakiti oleh orang. Kalau kita mendapatkan dakwah tauhid, itu mesti disakiti orang, dicela, dicaci, dimaki, dihina, dihajar, dijauhkan orang, diusir, dan yang lainnya. Kita wajib sabar kebenaran dakwah ini. Allah pasti Allah. Selama kita mengenal agama ini pasti akan Allah. Allah sebutkan dalam surah Muhammad ayat 7, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian mengenal agama Allah, Allah pasti akan menolong Dan Allah akan kokohkan kaki kamu. Kuatkan hati kamu oleh ya Allah. Dikuatkan oleh ya Allah. Jalan dakwah ini. Orang bantu kita nggak bantu jalan dakwah ini. Orang dukung kita nggak dukung kita. Orang celak kita nggak celak kita jalan dakwah ini. Ajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan semua dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Kalau kita mendoakan dakwah ikhlas. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Harapkan dari Allah yang memiliki ganjaran semuanya Allah yang memiliki surga neraka Allah SWT. Manusia tidak punya apa-apa. Yang mengharap cuma manusia. Sehebat apapun kekayaan manusia jangan diharapkan. Dan kenapa manusia itu mengharapkan harta manusia. Ini salah. Seandainya anda punya teman atau ada orang yang didakwahi mereka punya harta banyak miliaran, nggak ada tapi kita tetap mengajak dia untuk membantu dakwah untuk dia bukan untuk kita. Ganjarannya buat dia sampai hari kiamat agar dia ta'awun al birri wa taqwa. Tapi hati kita harus bergantung hanya kepada Allah. Dakwahnya akan tegak. Dakwahnya akan tegak. Meskipun kita sendiri sebagaimana lakukan Rasulullah SAW sendiri Allah Taala, dia. Sebagaimana Nabi Musa, Allah Nabi Ibrahim sendiri Allah Taala. Dakwah manusia dan tetap gangguan manusia akan ada selama kita mendakwahkan dakwah tauhid. Tapi antum nikmat. Kalau antum mendakwahkan dakwah tauhid, tahu kamu semuanya. Makanya kita ini akan tenang dengan kita dakwah tauhid kita pun harus berusaha terus membersihkan hati kita dan mentauhidkan Allah Taala. Makanya ini harus kita ulang terus dakwah ini. Ini kadang orang dakwah tapi nggak lepas dari mencaci maki orang, memfitnah orang, menunjuk orang, merobek orang orang. Apa dakwah ini? Benar, nggak benar dakwah seperti itu. Bagaimana merobek orang orang lain, memfitnah orang lain, menuduh orang lain, Dakwahnya aja bukan untuk mendapatkan Allah. Pertama kali dakwah dakwah tauhid, bukan dakwah pertama kali mentahjilkan. Ini bukan dakwah dan tidak mengikuti jalan para nabi dan para rasul, menyimpang dari jalan yang lurus siratal mustaqim. Bagaimana dakwah dimulai dengan mentahjir orang? Jangan ngaji sama bulan, jangan ngaji sama usap bulan. Ini bukan dakwah. Dakwah aja bukan untuk mentauhidkan Allah beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, melakukan sholat lima waktu, menolong orang-orang yang susah, dan yang lainnya tegakkan dakwah ini dengan benar. Bukan takdir sana takdir sini bukan. Ini bukan bukan jalan yang benar, menyimpang dari sirat mustaqim, menyimpang. Meskipun mereka menisbatkan dirinya kepada salah, tapi menyimpang dari sirat mustaqim. Dakwah para nabi murah itu ajak orang ini aja. Hatta orang kafir kita ajak untuk dakwah. Kalau mereka masih kurang, sabar kita. Nabi juga sabar. Antum lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang datang ke masjid, kencing di masjid. Sahabat semua kumpul, kencing di masjid, di tempat-tempat masjid. Sahabat semua kumpul, Nabi larang jangan, jangan itu. Lalu zikir, jangan, jangan itu, jangan sekarang itu ember. siram Dulu tanah ya, nggak seperti ini. Dengan keramik. Tanah, siram Kemudian dia bilang, Nabi tidak marah kepada aku tidak. Nabi tidak menghardik aku tidak. Tidak dia katakan bahwa mesin ini nggak pantas yang seperti ini. Ini bukan tempat untuk yang seperti ini. Dijelaskan. Sampai di antaranya dia berdoa, Allahumma hamdi Muhammadan warhamni ma'adani. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, jangan rahmati yang lain. Kata Nabi, engkau telah menutup pintu yang sangat besar. Hajar kewasaan. Rahmat Allah sangat besar Allah tutup untuk aku dan engkau aja. Ya karena baru masuk bisa. Awal. Ini dakwah. Dakwah nggak bisa disamakan semua orang. Orang Walaupun tingkat yang baru paham tentang agama, ada yang sudah ngerti, ini pun tetap bersabar pada mereka. Tapi yang pokok, dakwah wahid ini masuk ke dia. Sampai aku mungkin pernah dapat kisah tentang Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah Hakam As-Sulami, hadisnya sahih dan Muslim dan yang lainnya. Ketika dia mengatakan ya Rasulullah, saya punya seorang budak. Kemudian kambing saya dijaga oleh budak ini dimakan oleh serigala. Harus saya pukul dia. Bagaimana ya Rasulullah? Saya mau merdekakan. Panggil dia, dipanggil budak ini. Ditanya oleh Rasulullah, Aina Allah, di mana Allah? Tisam Allah bilang. Wa man ana sibaku ambar Rasulullah. Bukan Rasulullah. Baru kata Rasulullah kepada Muawiyah, "A'tiqha fa inna mu'minah. Merdekakan dia karena seorang mu'minah. Kemudian setelah itu Ibnu menunjukkan bahwa Allah itu berat yang atas langit, Kemudian setelah itu Muawiyah bin Hasan sudah bisa sholat masih mana? Di Islam sholat. Dia sudah tahu kalau ada orang bersih diucapkan dengan Alhamdulillah dia menjawab dengan ya Allah. Ini baru masuk Islam tahu. Cuma orang Islam yang sudah lama nggak tahu. Kalau bersin, berbangkis, bersin itu, kita ucapkan Alhamdulillah, yang dengar semuanya ucapkan ya Allah. Ada lagi sholat, lagi sholat, ada yang bersin, sahabat. Kemudian siapa oleh dia, Allah Sahabat tidak maksudnya dia. Dia ngomong, kenapa kau seperti itu? kata ngomong lagi. Akhirnya selesai sholat, Nabi SAW berkata kepada dia, Nabi mengatakan, Inna hadir sholat, la yasmu syaitu min kalamin nas, inna huwa tasbih, wa takbir, wa kira-kira Sesungguhnya sholat ini dapat pantas dilakukan manusia. Ini tasbih, tas, takbir dan kiratul Quran. Kemudian kata ini yang saya di sini, ini saya di sini. Muawiyah akan selalu mengatakan Rasulullah tidak menanggung aku, Rasulullah tidak menghardik aku, Rasulullah tidak mendukung aku. Ini sini. Artinya nanti betul-betul bagi akhlaknya mulia kepada orang. Ini belum kenal belum apa orang tahdir. Gak boleh jadi sebulan. Ajaran apa yang seperti ini? Ajaran apa? Bukan ajaran Islam seperti ini. Ini orang baru ngaji, baru ngerti mau paham Islam kita. Ini bukan dari Islam. perajaran dia ini kepada Allah, ajaran dia tahu kepada Allah. Bukan ditajir. Ada orang baru ngaji, ngikut ustadz yang lain. Tadi hadir di tempat ini, itu ustadz yang lain. Datang lagi, kamu gak boleh ngaji. Dan orang enggak, kamu akan rusak pula tadinya. La haula wa la quwwata illa billah. Ini bukan dakwah yang dakwah yang mengajak umat kepada tauhid ini, mengajak beribadah kepada Allah. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan Semua manusia. Enggak ada manusia yang sempurna, tapi dakwah dengan baik, dengan lemah lembut. Ini Islam mengajarkan demikian. Tapi pokoknya tauhid itu bukan takdir. Untuk tahlil nanti jadi JT, jamaah tahlil Jadi Farfidin, Azabullah, ini penting untuk meluruskan pemahaman yang salah. Yang lalu kalau tahdir ini menegakkan alamu amru bil ma'ruf lain lain Tapi Syekhul Islam mencainya di dalam mencukup fatwanya dan juga dalam bisa. Ada orang-orang yang digoda oleh syaitan Sepertinya dia menyuruh yang mau mencegah yang mungkar berjaya kepada Allah. Pada hakikatnya dia telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Saya bawa di buku saya amal mau muka. menurut ahli sunnah jamaah. Banyak orang-orang yang tertipu dengan dunia. Dengan apa? Dengan yang seperti ini. Ya karena sudah masuk waktu isya. Saya pikir cukup sampai sini. Setelah azan mungkin kita lanjutkan sebentar. Baru koma kemudian kita sholat sama-sama. Gimana? Biar supaya tidak terlalu panjang waktunya. Besok insyaAllah kita panjang waktunya. Gimana? Ya azan, selesai azan kita lanjutkan dulu. Setelah itu buat koma, selesai kita. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, my God. Saudi. Anda perhatikan asam ini di Bali. Artinya orang-orang kafir dengan orang Islam lebih banyak mana? Jelas orang kafir. Ya? Maka yang perlu dijelaskan bagaimana supaya orang kafir itu masuk Islam dan dan belum ini. Bukan orang Islam yang sudah masuk Islam bukan dia. Jadi dakwahkan orang-orang ini agar mereka masuk dalam Islam dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia, dengan amalan dan yang lainnya. ini di Bali, jangan sampai seperti terjadi di beberapa negeri kafir. Ada orang-orang kafir bermusuh Islam yang dia baru memahami tentang salah, akhirnya sudah ditahdir. Sampai ada di antara mereka kalau begini ya saya murtad aja lah, dulu saya betul. Jadi orang kafir dari ditahdir seperti ini. Ya Alhamdulillah. Seperti yang dikisahkan oleh Syekh Ibrahim Al-Haili ketika datang ke Indonesia orang ya itu. Sampai seperti itu. Artinya kita berusaha bagaimana mendakwahkan yang ini kepada umat Islam yang kafir agar mereka ini masuk dalam Islam, yang menyimpang, yang membuat maksiat agar mereka taubat kepada Allah, yang membuat syirik agar mereka taubat mentauhidkan Allah, yang membuat bid'ah kita ajak agar mereka melaksanakan sunnah. Dan perlu waktu yang panjang, nggak bisa dakwah ini sehari dua hari, setahun dua nggak cukup. Panjang perjalanan dakwah ini dan butuh perjuangan. Kalau kita sabar, insya Allah akan tolong kita. Betapa banyak orang-orang yang dulu menentang dakwah kita, saya ingat sekali ada 10 tahun atau 15 tahun, 20 tahun yang menang. Sekarang itu tidak tahu. Masih berubah, cuma perlu waktu. Atau lihat Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah dimusuhi oleh orang-orang. Tapi setelah berjalan dakwah 10, 12 tahun, banyak yang kemudian mendukung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi temu pada kesabaran dakwah ini, nggak bisa istiqjal dan buru-buru, sabar, tapi harus dengan ilmu, dengan ilmu, kemudian dengan hikmah, kemudian dengan rifkulim kemalembut dan yang keempat harus sabar insya Allah itu saja mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas yang ditanyakan silakan sebelum kita sholat isya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan mengingkari tapi mau membicarakan itu di hadapan mereka berat rasanya. Nah, sejauh mana tanggung jawab kita di dalam ini? Kalau menjelaskan. Jadi begini, kemungkaran yang ada depan kita sangat banyak, bukan banyak lagi sangat banyak. Sekarang ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh yang mau menjadi muka, Allah juga menyuruh kita untuk mendakwakan ini dengan apa? Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan kemampuan, dengan kekuatan. Antum lihat, ya. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu ya. fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu iman." Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Muslim dan lainnya, "Barang siapa yang melihat kemungkaran, ia rubah dengan tangannya." Yang tidak sanggup dengan sendiri, dirubah. Nah, sabar dengan hatinya itu selama iman. Itu selama iman. Perhatikan di sini. Nabi mengaitkan dengan kemampuan di sini. Yang pertama dengan tangan, nggak mampu. Nggak mampu dengan bisa, nggak mampu dengan hati. Dan itu semua iman. Kita lihat coba. Pada waktu Nabi muka, Nabi melihat kemungkaran yang paling mungkar atau tidak? Di depan mata Nabi. Nabi sholatnya waktu itu di Muka, Menghadap ke mana? Lah, di Mekah. Menghadap apa? Di Ka'bah ada patung tidak? Nabi Allah kan menghadap itu. Tidak. Kenapa tidak? Jawabannya apa? Kenapa tidak? Karena tidak punya kemampuan. Ketika Nabi sahabat disiksa di depan Nabi, Bila Nabi mampu nggak? Tidak mampu. Bila Abu Bakar memerintahkan Bila dibayar kepada Abu Jahal itu. Diberikan, dibeli dengan uangnya. Tapi ketika menghadapi siksaannya, Abu Jahal dan Abu Lahab terhadap Amal bin Yasir, Yasir, Sumayyah. Nabi mampu tak? Tidak Nggak mampu. Sampai terbunuh Sumayyah, sampai terbunuh Yasir, radhiyallahu anhuma dan dia ahli jannah sampai Nabi mengatakan sabran ala yasir fa inna mau'idakum jannah sabarlah jadi jika tidak sabar Nabi kepada orang jadi ketika kita berbicara soal makhluk yang muka itu kaitannya dengan apa? Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan apa? Kemampuan. Mampu atau tidak kita? Kalau kita mampu, akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar akan pertumpahan darah. Banyak orang-orang yang menegakkan nama-nama muka, tetapi Nabi menghancurkan Fatul Lata, Uzza dan mana ketika sudah sesudah Fatul Fatul Lata baru Nabi suruh Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib yang lain Nabi suruh untuk menghancurkan semua itu. Setelah ada kekuatan, kalau belum ada kekuatan, belum ada kewajiban itu. Nah, kita tidak melihat kemungkaran di mana-mana. Kita tidak punya kemampuan. Ya kita sampaikan ke orang Amri. Kalau dia Amri tidak bertindak, bukan urusan kita. Kita hanya menyampaikan kepada majelis ulama atau kepada Amri yang Muslim agar mereka Enggak, mereka nggak bertindak, bukan urusan kita. Kamu jawab mereka dalam pada agama. Nah, kita mau apa? Dakwahkan istri kita, dakwahkan anak kita, dakwahkan family kita agar mereka mentauhidkan Allah menjauhkan syirik. Istri kita, anak kita yang mau dengan tangan, itu tangan. Jadi nonton TV ya. Yang jelas acara ini maksiat Kita bisa mati kita Atau di bawah sumber kita banting Atau alat musik boleh kita patahkan Seperti ini memahamkan hamba. Kita punya kemampuan kepada siapa? Kepada anak kita Tapi orang lain kan tidak Jelas? Iya itu saya jelaskan syarat yang banyak di dalam buku Amar Ma'ruf Nahi Munkar menurut semua jamaah. Yang lain misalkan Usahakan yang berkaitan dengan materi. Tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan. Iya, silakan. Mana yang nunjuk? Angkat tangan. Iya, silakan. Maju maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin saya kurang paham dengan Ustaz bisa menjelaskan tentang di surat Al-Hujurat ayat 11 la yasqawmun min qawmin ila akhir ayat yang kedua tentang tahlil di mana tahlil itu berisi banyak apa berisi tahmid, pasti, takbir dan banyak juga ada kira Al-Qur'an uh, saya akan baca suatu hadis insyaallah riwayat Bukhari yang bunyinya insyaallah ini ma yaqudu qawmun yadkurun Allah azza wa jalla illa haqqat bi malaikatu wa wasiyat bi warna zat nazalat ala bisatina nah di sini jelas menunjukkan bahwasanya pikir yang dilakukan oleh satu kaum yang sudah duduk bersama Nah, pikirnya di sana tidak sebutkan, mungkin bisa, bisa menjelaskan pikir yang bagaimana yang dimaksud. Kemudian di Nah, maksudnya kita dari hadis itu dia ada pusingnya bahwasanya diterima atau tidaknya kembali kepada hak mutakalim yaitu dalam diskusinya ini indah dari atau ini wa ida dzakara mimpi nafsi dzakartu mimpi nafsi wa ida dzakara mimpi mala'i dzakartu li khairin terima kasih Yang pertama tentang ayat dalam surah Al-Hujurat ayat syarri ayyakir akhar muslim bahwa termasuk kejelekan seorang muslim menghinakan saudaranya muslim yang lain lalu memperolok-olok mengejek dalam Islam tak boleh semua kaum muslim adalah mulia di Allah dengan keislamannya dengan keislamannya mulia. apakah dia orang fakir dia orang miskin dia orang yang tidak punya boleh sisi Allah dengan keislamannya makanya Nabi tidak boleh ketika ada orang menghina budak-budak yang muslim tak boleh Sampai ketika Muzar menghina orang lain, Nabi marah besar. Inna fika ru'un jahiliyah. Dalam hadis Bukhari yang bersabda, sesungguhnya pada dirimu Abu ada jahiliyah. Karena menghinakan orang lain itu tidak bisa. Kita harus menghinakan orang, menghinakan tidak bisa dibenarkan. Kemudian yang kedua tentang tasbih, takbir, dan tahlil. Memang dianjurkan dalam Islam Bahkan kita disuruh untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah sebutkan dalam surah Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah pada pagi dan petang. Tapi zikir yang harus diingat sesuai dengan contoh Nabi. Orang yang paling banyak berzikir di muka bumi siapa? Rasulullah SAW. Yang kedua siapa? Para sahabat berzikir. Kita lihat contoh mereka ada nggak? Nabi dan para sahabat berzikir dengan berjamaah ramai-ramai. Selesai sholat berzikir ramai-ramai nggak ada contoh. Atau zikir paling petang ramai-ramai kumpul nggak ada contoh. Atau setelah orang meninggal dunia tahlilan ramai-ramai dengan berjalan Allah nggak ada contoh. Kita dalam masalah ibadah kepada Allah kembali kepada contoh. Sebab dalam kita beribadah syarat diterimanya amal dua yang pertama apa? Ikhlas yang kedua ditimbang begitu tadi ada contohnya kalau nggak ada contoh nggak boleh seperti kita mengerjakan sholat subuh tiga rakaat boleh ya. tiga rakaat bagus dua rakaat orang mengerjakan dua rakaat itu tiga rakaat boleh tidak kenapa tidak boleh karena nggak ada contoh meskipun dia ikhlas ikhlas saya mengerjakan sholat subuh ikhlas tiga rakaat ikhlas karena Allah diterima tidak tidak diterima kenapa nggak ada contoh jadi kembali pada ittiba. Tahlil, takbir, tahmid ini ibadah bukan? Ibadah. Ketika orang mengadakan acara tertentu dengan rame-rame berzikir berjamaah, nggak ada saudara. Ada pun hadis yang dibawakan tadi itu berkaitan dengan tulabul ilmu. Nabi bersabda, "Mustama qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah." إلا حفظه الملائكة ونزلت عليهم سكينة سكينة وغشتهم رحمة ودخلهم الله في من عنده Hadis Muslim yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, tidak berkumpul satu kaum di satu masjid dan masjid-masjid Allah dan rumah-rumah Allah yang mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya. Mereka akan turun malaikat mengikuti mereka rahmat menyebut mereka, turun sakinah ketenangan dan Allah akan masukkan, Allah akan sebutkan mereka termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah di sisinya. Maksudnya mereka disebut oleh Allah di antara orang-orang yang berada di sisi Allah pertama. Ini dijelaskan oleh para ulama yang pertama berkaitan dengan orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua berkaitan dengan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Yang ketiga berkaitan dengan orang-orang yang berzikir sesuai dengan syariat. Jadi bukan e, yang dimaksud itu zikir dengan berjamaah. Ini penafsiran-penafsiran masing-masing, ini bukan contoh. Jadi setiap dalil atau hadis atau ayat kita penafsirannya menurut penjelasan para mufassir. Yang kedua, kita lihat bagaimana penjelasan para pencerah hadis tentang hadis itu. Ketika kita membawakan satu hadis, dia itu hadis itu sahih atau tidak. Ketika sahih hadis itu baru kita bahas bagaimana penjelasan para ulama hadis tentang hadis ini. Jadi jangan kita mau ditanya kita tanya ke mereka. Dasarnya mereka mengkafirkan penguasa dan pemerintah yang ada ini. Kafir dasarnya apa? Paling yang mereka bawa satu ayat. dan sekian banyak ayat satu ayat ya. Istilahnya gacokannya mereka satu. Dalam surah maidah "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika kafir Barang siapa yang tidak mendukung dengan hukum Allah, maka dia kafir. Anu perhatikan, lafaz man, lafaz umum, lafaz ma, lafaz umum wa man lam yahkum bima anzalallah faulai kafirun mana fakulum mal artinya barang siapa siapa saja yang tidak berhubungan Allah dengan apa saja hukum itu tidak berhubungan Allah makanya kafir sekarang tanya kepada dia bagaimana antum ya antum mengatakan diri ini kafir umpamanya kita terima Berapa? kita lihat bahwa negeri ini dilaksanakan syiar-syiar agama Islam. Nabi Rasulullah ketika mau memerangi satu kaum, Nabi itu dulu tunggu azan. Ada nggak suara azan? Ketika ada suara azan, nggak ditanya. Berarti ini ilmu muslim. Ini sahih. Hadis ini sahih Bukhari. Kalau sahih Bukhari ada hadis ini. Sekarang di Indonesia di mana azan itu juga. Azan lima waktu di menjadi muslim. Kalau dia katakan tadi ayat itu dia bawakan ayat itu malam yahum anzalahu kafir. Sekarang penafsiran mana mengatakan kafir secara mutlak? Anda perhatikan bahwa ayat ini waman lam yahkum anzalahu kafir. Semua ahli tafsir mengambil sumber dari Ibnu Abbas dan Taurus. Ibnu Abbas dan Taus rahimahullah. Itu yang dimaksud maksudnya kufur dulu dewa sih kufur di bawah kuburan karena bukan kufur yang melakukan kalian dari Islam bukan kufur di bawah kuburan jadi dibantu para ulama tentang kufur kafir itu nah sekarang ini penjelasan yang benar sekarang kita tanya pada dia betul negara ini kafir menurut antum konsekuensinya kalau negara itu kafir konsekuensinya kalau negara itu kafir berarti antum harus sabar harus sabar kalau kafir hijrah harus hijrah dia kalau masih tetap di sini kalau masih betah di sini kan Nabi Sallallahu mengatakan aku berlepas diri dengan orang yang tinggal di negeri kafir kalau anda orang negeri kafir kenapa anda hijrah kalau aku tidak hijrah berarti tidak berhukum dengan semua. bermoral aku berarti kafir juga ya iya. ini kalau saya urut gini gitu banyak panjang ya. Jadi bagi kita bisa jawab. Kalau umpamanya ada ibu antum, antum punya ibu, punya ibu. Ibu antum pernah jilbab loh, belum pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab baru nggak punya ibu, belum punya loh. Antum kafirkan, kafir ya tidak kafir. Jadi memang ini paradoksal, karena butuh siapa pikir mereka. Antum anak-anak sekolah di mana? Sekolah sana, itu sesuai dengan Quran Sunnah nggak? Enggak, bukan kesalahan kafir kalau masalah. Jadi kalau kita kembali ke orang mereka bingung mereka, bingung mereka. Jadi ini bukannya kita membenarkan kesaliman yang ada kemaksiatan yang dilakukan oleh oleh Amri tidak. Kita nggak boleh dalam perbuatan maksiat mereka baru boleh Tapi mengkafirkan yang jadi masalah.